Pak Ustadz apa hukum BPJS? Karena saldo yang ada dalamnya terus bertambah berkembang. Kelompok pertama mengatakan asuransi haram karena gambling. Tiap bulan, tiap tahun dia bayar 10 juta, 10 juta, 10 juta. Tapi dia tidak pernah sakit, tak pernah kecelakaan, duitnya habis. Sedangkan ini baru bayar sekali langsung sakit. Langsung pula mati. Banyak dapatnya. Macam main judi saja. Maka ini haram kata kelompok pertama. Kata kelompok kedua, asuransi ini baik. Kena ada tahun, tolong menolong. 10 juta, 10 juta, 10 juta, 10 juta, 10 juta. Terkumpul 100. Tuh, sakit saya. Pergi ke rumah sakit. Berapa biaya? 100. Tertolong dengan ikut ini. Apa salahnya? Kata kelompok ini. Nah, jadi dua pendapat. Bahkan ada tiga pendapat. Yang satu lagi kalau profit tak boleh. Kalau non profit boleh. Begitu kata Syekh Ali Jum'ah. Pilihlah antara tiga pendapat.